persahabatan kita akan diuji. Kalau kita tidak memiliki sifat rendah hati. Dalam riwayat Imam Muslim Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seseorang rendah hati kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Rendah hati akan tinggi. Sebaliknya sombong akan hina. Rendah. Dan ini merupakan sifat yang tercela. Banyaknya persahabatan yang remuk karena sifat ini. pandang dirinya berada di atas kebenaran dan merasa lebih di atas orang lain. Merasa sempurna tidak bisa salah dan tidak boleh salah. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbi mutakabbir jabbar. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Semena-mena sakar dewi. Dan kesombongan ini ada dua macam. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Al-kibru batarul haq. Wa tunas menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Berarti macam yang pertama sombong terhadap al-haq berpaling, menolak, tidak mau menerima, nah tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan akalnya. Padahal setiap muslim, mukmin, sikap mereka terhadap kebenaran lapang dada. Terima dengan penuh. Kemudian yang kedua adalah sombong terhadap makhluk. Merendahkan meremehkan. Dia lebih yang lain. Gak ada apa-apanya. Maka ini muncul karena sikap ujuk bangga. Menganggap diri kita lebih mulia. Kebanggaan inilah yang membawa kepada sikap sombong, meremehkan, menghina, merendahkan, tidak mau terima dengan kebenaran perbuatan maupun perkataan. Maka poin yang kelima ini ikhwani hafizakumullah tatkala persahabatan kita diuji dengan perselisihan, percekcokan, kesenggangan. Di antaranya kita tidak memperhatikan kecongkaan diri kita, kebanggaan diri kita. Lebih mengedepankan reputasi populer daripada lainnya.